بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن المطعم جبير بن المطعم جبير بن المطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله نوهكت الأنفس وجاء الإيال وهلكت الأموال استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال waihak waihaka atadri Allah inna sya'nahu a'zam min dhalik innahu la yustashfa'u bihi ala ahadin min khalq min khalqihi innahu la fawqa samawatihi ala arshihi wa innahu alaihi laha kadha wa innahu la yahittu bihi atitar rajuli birraqi atit atitur rajul atitur rajuli الرحل أطيط الرحل بالراكب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ikhwatil kiram hafizakumullahu jami'an Kita masih dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah Al-Harbil Mu'attilati wal-Jahmiyah Kitab yang membahas tentang bantahan terhadap kelompok Jahmiyah maupun Mu'attilah Yang menafikan Allah subhanahu wa ta'ala di atas Yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas Maka kitab ini datang untuk menjelaskan apa yang telah dikatakan Allah dan Rasulnya nya para sahabat, para tabi'un, tabi'ut tabi'in ya hingga akhir zaman. Inilah perkataan mereka dan kita masih dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah tabaraka taala <clears throat> di atas. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah wa fi Sunan Abi Dawud dan terdapat dalam sunan yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dari hadis Jubair bin Mut'im seorang ya sahabat Nabi qala dia berkata ata Rasulullah sallallahu Arabi pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi seorang Arabi Arabi adalah orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman atau tinggal jauh dari keramaian kota Ya, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain nomaden faqala dan dia berkata ya Rasulullah nahakatil anfus dan Rasulullah ketika itu sedang bersama para sahabat maka beliau orang ini berkata ya Rasulullah sesungguhnya banyak jiwa yang wafat wajah al-iyal banyak orang sudah kelaparan wahalakatil amwal banyak harta-harta yang telah binasa istasqi lana rabbak mintalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Allah curahkan bagi kami hujan fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah sesungguhnya kami meminta syafaatmu dengan Allah meminta syafaatmu dengan perantara Allah ya nastashfi'u nastashfi'u billahi alaik artinya ya ya Rasulullah sungguh kami meminta syafaat Allah agar engkau kabulkan wabika 'ala Allah dan kami minta syafaat ya denganmu atas Allah Subhanahu wa taala faqala Rasulullah maka Rasulullah bersabda subhanallah Maha suci Allah, fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Dan Nabi terus mengulang-ulangi kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah yang maknanya kalimat tanzih. Maha suci Allah daripada apa yang kau katakan. Karena dia meminta ya kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna nastashfi'u billahi Sungguhnya kami memohon kepada Allah syafaat untuk yakni kepadamu Wabika Allah dan begitu pula sebaliknya kami bermohon syafaatmu ya atas Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata waihaka. Waihaka adalah sebutan berupa ya, celaan yang maknanya ya di bawah daripada wailaka, celakalah engkau. Di bawahnya waihaka, sungguh engkau salah, engkau merugi. Engkau keliru. Atadri mallah, tahukah engkau apa itu Allah Subhanahu wa taala? yang kau meminta tadi kepada Allah agar Allah SWT memberikan syafaat untukmu ya inna sya'nahu a'zam min dhalik sesungguhnya Allah itu begitu besar urusannya perkaranya lebih besar daripada apa yang kau perkirakan itu innahu la yustashfa'u bihi ala ahadin min khalqi tak boleh minta syafaat Allah tabaraka taala ya atas makhluknya atau untuk makhluknya. Tak boleh. Dia seolah-olah makhluk tersebut lebih besar daripada Allah Swt. Dalam bahasa Arab, ya, syafaat itu adalah meminta bantuan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menjauhi kemudaratan melalui perantara. Itulah namanya syafaat. Dari kata-kata syaf'un bermakna genap Kebalikannya adalah witrun maknanya ganjil. Ketika Anda sendiri berat kemungkinan diterima apa yang Anda inginkan berupa maslahat atau mudarat yang ingin dijauhkan, Anda minta bantuan makhluk lainnya. Anda datang kepada seseorang. Ya, misalnya Anda ingin meminta syafaat seorang agar dapat dipertemukan dengan penguasa atau dapat dimaafkan penguasa atas kesalahan Anda ya atau penguasa berikan kepada anda apa yang anda butuhkan berupa hajat dan anda tak dikenal penguasa maka anda mencari syafaat ya maka dengan adanya orang lain ini berubahlah yang satu satu di satu orang menjadi yang namanya ganjil menjadi genap maka makna syafaat adalah genap adapun syafaat adalah seseorang minta bantuan yang lain ya agar dapat menjadi perantara ya kepada sesuatu atau orang atau apa yang dituju untuk mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Dan di sini dia datang kepada kepada Rasulullah SAW dan dia meminta ya kepada Allah agar menjadi perantara syafaat untuk Rasulullah dan ini adalah hal yang tak boleh terbalik ya ini tak boleh karena Allah begitu besar bagaimana kita meminta Allah jadi perantara kita kepada Rasulullah agar Rasulullah kembali berdoa kepada Allah tak guna maka Rasulullah mengatakan, engkau ini keliru. Sesungguhnya Allah begitu besar perkaranya. Tak boleh la yustashfa'u bihi al ahadin min khalqih. Tak boleh meminta yakni meminta bantuan syafaat kepada Allah untuk mencapai ya menuju manfaat yang didapatkan daripada makhluknya atau mudarat yang dapat dihindarkan dari makhluknya. Ya, Orang ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai musyaffi. Ia zat yang memberikan bagi sifat kepada Rasulullah. Agar Rasulullah berdoa kepada Allah dan ini berputar-putar. Tak boleh. Tapi yang benar ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kami hujan. Selesai. Itu kata-kata yang masyru'. Ya. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan kepada kami hujan dan juga terdapat dalam beberapa keterangan dalam hadis-hadis yang sahih karena hadis ini bermasalah. Ya, bahwasanya orang Arab ini datang ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Ya, dan sudah lama tidak hujan-hujan sehingga dia datang. Ini terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dan dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan di sini. Ya Rasulullah, ya sesungguhnya telah banyak nyawa yang hilang binatang-binatang bermatian ya karena kekeringan yang berkepanjangan, orang-orang kelaparan, harta binasa, maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kami hujan. Ini dalam keterangan yang sahih. Ya, maka seketika Nabi mengangkat tangannya dan Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah curahkanlah untuk kami hujan. Ya Allah curahkanlah untuk kami hujan. Ya Allah curahkan untuk kami hujan. Maka kata para sahabat perawi hadis ini, maka kami melihat keadaan langit yang sunyi daripada awan, tak ada di atas kami awan. Tiba-tiba datang awan dari mana-mana berkumpul-berkumpul menjadi besar. Dan seketika turunlah hujan. Hujan yang begitu lebatnya membasahi kota Madinah, membasahi negeri-negeri sekitarnya. Dan hujan berketerusan sampai satu minggu pada Jumat berikutnya Nabi sedang berpidato datang orang Arab tadi kembali berkata ya Rasulullah sungguh telah banyak jiwa-jiwa yang telah mati binatang-binatang ternak yang telah mati jalan-jalan semua terputus ya, harta benda pun banyak sudah ya binasa karena banjir mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menahan hujan ini daripada kami maka ketika Nabi sallam mengangkat tangannya dan berkata Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah Palingkan daripada kami hujan ini Jadikan dia sebagai keberkahan kepada kami Ya Allahumma alal ahkami wa wa manamatis syajar Ya Allah curahkanlah hujan pada lembah-lembah Pada gunung-gunung, bukit-bukit Ya Setiap tempat yang harus ditunjuk seketika awan yang tebal Semuanya berjalan pergi Sehingga akhirnya seketika itu juga terang benderang Mereka keluar dari salat dari salat Jumat Dalam keadaan matahari telah terik Ini kisah yang ma'ruf Adapun hadis ini banyak perkara-perkara yang terdapat padanya cacat ya apalagi ya disebutkan di sini beberapa ilatnya ada perawi yang modalis, ya modalis adalah perawi yang selalu menyebutkan bahwa saya dia mendengar dari si fulan padahal tak mendengar seolah-olah dengan kata-kata seolah-olah dia mendengar langsung ada jenis-jenis tadlis yang dipelajari dalam ilmu mustalah hadis walam yusarrih bitahdits Ibnu Ishaq di sini tidak menyebutkan dengan bahwasanya memang dia mendengarkan dari seorang yang beritakan kepadanya ya dan Jubair bin Muhammad bin Jubair juga seorang perawi yang terdapat dalam sanad ini adalah perawi yang tak dikenal ya oleh karena itulah hadis ini dibincangkan oleh para ulama sebagaimana Imam Al-Bazzar Baihaqi Imam Zahabi dan lain-lainnya ya sehingga berkata Imam Al-Zahabi dalam kitabnya ya Al-Ulu Hada hadithun gharibun jiddan Hadis ini sungguh aneh sekali Fardun hanya satu jalur Wabun Ishaq hujjatun fil maghazi Perawinya ya Ibnu Ishaq Dan dia dalam ilmu sirah Adalah seorang yang hujjah Semua buku sirah merujuk kepada Ibnu Ishaq Dalam bab sirah Ya Iza asnada jika dia menyebutkan padanya sanad walahu manakiru ajaib tapi dia banyak jika melihatkan hadis lemah karena banyak hadis yang aneh-aneh diantaranya adalah hadis ini. Wallahu a'lam aqala nabi hadza amla. Berkata Zahabi, saya tak tahu benarkah Nabi berkata seperti itu tidak. Wallahu falaysa kamitsli syai'. Yang jelas Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya. Karena di ujung daripada hadis ini ya dikatakan ya innahu la fawqa samawatihi al arsy. Sesungguhnya Allah di atas seluruh langit-langit yang diciptakan dan di atas arasnya. Sampai di situ benar didukung oleh sejumlah daripada keterangan dalil-dalil wa innahu alaihi lahakadha dan sesungguhnya Allah di atas aras itu seperti ini wa innahu la bihi atitar rahli birrakib sungguh aras tersebut berguncang ketika ya Allah bersemayam di atasnya sebagaimana berguncangnya tunggangan ketika ada orang di atasnya ini yang dipermasalahkan Allah tabaraka taala tentang hadis ini apakah sahih Andai kata hadis ini sah dari Nabi SAW Yang jelas Allah laisa kamithlihi syai'un Tak akan mungkin Allah sama dengan makhluknya Ujungnya ini yang bermasalah Artinya tak pernah diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain Inilah yang jalur meriwayatkannya Ya Kembali, nah kita lanjutkan Tafadhal Wa fi sunani Abi Dawud أيضا ومسند الإمام أحمد من حديث abbas ibn Abdul Muttalib رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة في عصابة في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بحر بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك ثمانية أو أوعال بين أظلافهم ور وركوبهم مثل ما بين السماء إلى السماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل مثل ما بين السماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وفي سنن أبي داود أيضا juga terdapat dalam sunan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa musnad al-Imam Ahmad juga disebutkan dalam Muslim Ahmad min hadithil abbas ibn Abdul Muttalib dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qala berkata Abbas kuntu fil bathai wa fi isabatin. Aku berada di tanah yang terhampar. Ya, medan yang terhampar fi isabatin bersama se sebagian daripada orang-orang. Wa fihim Rasulullah. Dan di tengah-tengah mereka itu ada Rasulullah Famarat sahabatun maka lewatlah awan. Fanadhara ilaiha. Maka Nabi melihat kepada awan tersebut. Faqala ma tusammuna hadhihi? Nabi bertanya, kalian sebut apa ini awan yang lewat? Qalu as-sahabu. Kami menyebutnya as-sahab yaitu maknanya awan. Qala wal muznu. Apakah kan juga menyebutnya al-muznu? Muznu juga maknanya sama awan. Qalu wal muznu. Qala wal anan. Apakah kalian juga menyebutnya dengan kata-kata anan? Anan juga maknanya awan karena bahasa Arab awan itu banyak disebutkan sebagaimana kita. Awan ada mega yang mirip-mirip maknanya atau sama maknanya. Ya. Qalu wal ananu qala hal tadruna bu'da ma as sama'i wal ardh. Setelah Rasulullah bertanya kepada mereka tentang awan yang mereka lihat, Rasulullah berkata, "Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi itu?" Qalu la nadri. Mereka berkata kami tak tahu. Qala inna bu'da ma bainahuma imma wahidatun au ithnatani au thalathun wa sab'una sanatan. Antara satu antara yakni 71 72 sampai 73 tahun. Jarak antara langit dan bumi sekitar 73 tahun. Ya. Dan hadis ini bertentangan dengan riwayat disebutkan oleh sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi jarak antara bumi ini dengan langit perjalanan ya 500 tahun. Oleh karena itu hadis ini juga terdapat padanya perkara-perkara yang dipersihkan ulama tentang kesahihannya. Banyak ulama menganggap hadis ini adalah hadis yang aneh. Ya. Thumma sama'u fawqaha kadzalik. Kemudian begitu pula jarak antara langit pertama dan kedua seperti itu antara 71, 72, 73 hatta ada sab'a samawat sampai dihitunglah tujuh langit lapis langit. Tsumma fokus sama'i sabi'ati bahrun. Kemudian di atas langit ketujuh ada lautan. Allah taala alam. Ya ada lautan. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwasanya ars itu di atas air. Wa kana alilma. 'alal ma'. Nah itu yang disahihkan para ulama dan adalah arasy Allah Subhanahu wa taala di atas ayat. Allahu alam kita tak tahu bagaimana hakikat daripada apa yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di luar daripada jangkauan akal kita yang begitu sempit ini. Subhanallah. Yang jelas kalau sekali-kali kita melihat, lihatlah di YouTube bagaimana kecilnya bumi ini yang kita anggap besar. Kita di sini besar, batu aji kemudian dikecilkan, ya kepri kecilkan menjadi kecil sekali Indonesia kecil kecilkan di benua menjadi kecil kecilkan lagi bumi ini begitu kecil kecilkan lagi akhirnya bumi ini bagikan butir-butir pasir saja dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya subhanallah yang jumlahnya miliaran hanya Allah yang tahu subhanallah dan semuanya itu ya masih lagi di atas perkara-perkara yang tak tahu kita apa di atasnya karena luasnya alam semesta ini ya disebutkan di sini di atasnya ada lautan wallahu taala alam tapi dalam hadis-hadis yang disebutkan riwayat yang disebutkan bahwasanya wa kana arsyu alal ma adalah arsy Allah di atas air itu riwayatnya sabit ya baina asfalihi wa a'lahu mithlu ma baina sama'in ila sama' lautan tersebut antara yakni tempat yang terendah dari lautan tersebut sampai tempat yang tertinggi adalah sejarah antara langit ke langit thumma fawqa dhalika thamaniyatu aw'alin ya baina adlafihim wa rukabihim mithlu ma baina sama'in ila sama' di atas mereka itu ada makhluk yang begitu besarnya ya malaikat-malaikat pembawa aras baina adlafihim wa rukabihim ya yang mana dikatakan antara bahu mereka dengan pangkal leher mereka mithlu ma baina sama'in ila sama' bagaikan jarak antar langit dan bumi pula thumma ala dhuhurimul arsh dan di atas aras di atas punggung-punggung mereka inilah aras memang terdapat dalam Al-Quranul Al Karim bahwasanya ada malaikat-malaikat pembawa aras Allah menyebutkan dalam surat ya dalam surat Al-Qiyamah wa yahmilu 'arsy rabbika wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah dan pada hari itu pada hari kiamat aras Tuhanmu dibawa oleh delapan malaikat dan tentunya malaikat ini begitu besar Ya Begitu dahsyat Karena tak ada yang lebih besar daripada aras Seluruh makhluk semuanya Tak sebanding dengan besarnya aras Dalam riwayat tadi yang saya sebutkan Bagaimana bandingan antara aras dengan kursi Dan kursi dalam bahasa Arab adalah tempat meletakkan kaki Itulah secara bahasa Ya, adapun aras dalam bahasa Arab singgah sana Antara kursi Allah SWT dengan arasnya maka aras itu adalah padang pasir yang luas, kursi adalah lempengan logam yang dicampakkan. Lempengan logam itulah kursi, padang pasir itulah aras. Ya. Kemudian bandingan antara kursi dengan langit dan bumi ini seluruh isinya seperti itu pula. Maka padang pasir itulah dia aras Allah eh, dialah kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian langit dan bumi dengan segala isinya hanyalah lempengan logam dicampakkan di padang pasir. Subhanallah. Jadi yang kita kira hebat sekali ini besar alam ini kecil sekali tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah dan kursi tempat meletakkan kaki raja. Karena itulah terdapat dalam Quran ayat ya yang disebut dengan nama ayat kursi yang berbunyi wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Sungguh kursinya begitu luas ya meliputi luasnya langit dan bumi. Ya, sementara bandingan antara kursi dengan aras bagikan lempengan logam itulah dia kursi, maka padang pasir itulah aras dan padang pasir yang begitu besar, aras yang begitu besar ini di hari kiamat akan dibawa oleh delapan malaikat dan ini menunjukkan betapa besarnya malaikat-malaikat tersebut. Allahu akbar. Wallahi karena kita ini alam yang rendah Subhanallah. Kita ini tak ada apa-apanya. Wallahi kalau disingkat perkara-perkara gaib. Subhanallah. Nabi melihat Jibril kaget setengah mati dua kali Nabi melihatnya. Hanya dua kali dalam bentuk aslinya. Pertama ketika Rasulullah SAW dapat wahyu. Pulang daripada Gua Hira. Dia dipanggil dari atas oleh Jibril. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dia lihat Jibril begitu besarnya. Begitu dahsyatnya Jibril. Sepanjang yang Rasulullah lihat di sana ada Jibril membentangkan sayapnya jumlahnya 600 sayap. Setiap satu sayapnya menutup seluruh pandangan mata. Subhanallah. Ya. Kita ini tak ada apa-apanya. Ini karena kita alam kasar tak kita lihat bagaimana malaikat, bagaimana mudahnya Jibril mengangkat negeri Lut apa yang antum lihat belku-belku itu? Beku itu tak ada apa-apanya dengan Jibril. Sekali tarik lagi kaum Lut. Dia angkat ke atas, dia bantingkan ke bawah. Subhanallah. Tapi kita ini merasa kita sudah hebat sehebat-hebatnya. Subhanallah. Jika dibandingkan dengan besarnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, cepatnya berjalan mereka dari langit ke bumi. Kata Allah, Ya rojul malaikat ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Setiap hari berjalan naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril jika akan hitung sama dengan khamsina alfasana 50 ribu tahun. Sementara mereka bergantian datang setiap dua kali satu hari semalam ketika asar dan ketika subuh bergantian mereka Betapa dahsyatnya, kencangnya malaikat-malaikat tersebut. Allahu Akbar. Kita ini tak ada babanya. Subhanallah. Ya. Maka tak perlu antum heran ketika disebutkan bagaimana Allah begitu mudahnya mengazab orang-orang neraka jahanam, orang-orang masukkan ke neraka jahanam disebutkan dalam beberapa hadis yang disahihkan para ulama, geraham orang di neraka jahanam sebesar gunung Uhud. Tahu saya heran. Gerahamnya saja sebesar Gunung Uhud, tak usah heran. Allahu Akbar. Karena begitu besarnya kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Ini alam yang kita lihat banyak kendaraan bermotor segala macam. Yang kita anggap inilah yang paling indah. Tak ada apa-apanya. Tersingkap perkara gaib ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Masuk alam barzah baru tersingkap. Dan itu tak sepenuhnya terbentanglah bagi kita ya alam yang dahulu kita hanya mendengarkan dalam Quran, yang hanya dalam sunnah Nabi, ada alam namanya alam barzakh. Wa bainahum barzakhun, di antara keduanya terdapat pembatas antara alam dunia dan alam barzakh. Subhanallah. Baru terbentang jalan ke surga, jalan ke neraka, dia pun melihat malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat azab. Subhanallah. Ya, datang malaikat mungkar nakir, duduk bertanya kepadanya, subhanallah. Begitu dahsyat Tadi kami baru menguburkan jenazah, subhanallah. Siang tadi. Allahu Akbar. Ya. Maka bagi kita semua ini masih tak sempurna ilmu kita. Kita masih ya mengetahui tentang perkara-perkara alam barzah akhirat hanya sampai pada tingkat ilmu yakin. Kita yakin tapi hanya dengan ilmu. Subhanallah. Belum lagi kita lihat nanti ketika turun malaikat-malaikat Subhanallah. Rahmat yang membawa kapan daripada surga datang ke ruh kita, duduk di samping kepala kita malaikat maut, baru kita melihat berubahlah ilmu yang hanya sekedar ilmu yakin pindah kepada ilmu yang disebut dengan nama ainul yakin. Tadi hanya ilmu, sekarang melihat. Dulu kita hanya mengetahui ada namanya kota Mekah, di sana ada Ka'bah. Kita belum pernah melihat. Lambat laun terlihatlah oleh kita mungkin di TV oh benar ini rupanya namanya Ka'bah berubahlah daripada ilmu yakin kepada ainul yakin subhanallah datang kita ke Ka'bah tawaf di Ka'bah sempurnalah ilmu tersebut disebut dengan nama hakul yakin alam barzakh akhirat sirat yang dipancangkan antara neraka jahanam Allah yang maha tinggi di atas arasnya Wajah Allah Jalla wa'ala yang akan kita lihat di hari kiamat, di surga, semuanya adalah ilmu yakin. Yang kita yakini pasti akan terjadi. Belum kita sampai kepada tingkat berikutnya apa? Apa yang kedua tadi? hainul yakin. Kalau antum mau cepat-cepat melihat dengan ainul yakin, matilah. Terlihatlah itu semua. Tapi jangan bunuh diri. Subhanallah. Ya maka sungguh alam ini tak ada apa-apanya. Dan inilah dia subhanallah. Hadis ini sebagian maknanya sahih. Ya. Thumma Allah azza wa jalla fawqa dhalik. Kemudian di atas arsy itulah Allah Subhanahu wa taala bersemayam sebagaimana yang layak bagi dia. Ya. Hadis ini sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan, dipersisihkan sebagian maknanya. Subhanallah. Dan diantara yang mensahihkan adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka taala. Zada Ahmad, Iqra, qara'ta Zada Ahmad? Zada Ahmad wa laysa yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani Adam. Wa fi Abi Dawud aydan. hasbuka. Zada Ahmad dan Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat beliau karena hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi di antara Imam Ahmad. Ada tambah redaksi walai yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Meski begitu tingginya Allah ya di atas arasnya sebagaimana tadi saya sebutkan keterangan-keterangan sahih jarak antar bumi dan langit 500 tahun perjalanan besarnya langit 500 tahun perjalanan jarak antara pertama dan langit pertama dan kedua 500 tahun perjalanan begitu terus sampai ke tujuh subhanallah ya di atasnya ada di atasnya ada ada ada air, di atasnya ada ya kursi, di atasnya ada aras, di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah akbar. Meski Allah begitu tinggi tapi tak ada yang tersembunyi baginya apapun yang dikerjakan oleh anak Adam. Apa yang kita buat di bumi ini Allah mengetahuinya. Subhanallah. Bahkan apapun yang dibisikkan oleh hati kita Allah mengetahuinya ya Allah berkata Ya Alamu sirra wa akhfa Ya Alamu sirra Allah mengetahui segala rahasia yang terkandung dalam hati Ya Alamu sirra mana Syekh Ibrahim enggak ada ya Ya Alamu sirra wa akhfa makna wa akhfa Allah bahkan mengetahui apa yang belum terlintas di hati kita di hati kita ini banyak keinginan-keinginan kehendak-kehendak Ya, Allah telah mengetahuinya bahkan yang belum terlintas di hati kita pun Allah telah mengetahuinya. Padahal dia begitu tingginya. Subhanallah dan inilah mazhab Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah Maha tinggi dengan zatnya, tapi ilmunya meliputi segala hal. Bukan zatnya di mana-mana. Mustahil ini akan berpaham sebagaimana dipahami oleh Ibnu Arabi, semua alam semesta Tuhan Allah katanya. Sehingga muncullah syair-syair yang begitu melecehkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia samakan antara anjing ia dan billah dengan pendeta ia dan billah dengan Allah semua satu wujud ia dan billah. Subhanallah. Ini pemahaman yang menyimpang. Namanya paham turun wujud. Satu kesatuan hanya Tuhan yang ada, selainnya tak ada ini semua. Ini adalah kesesatan yang lebih dahsyat daripada kesesatan kaum Nasara yang mengatakan Isa menitis padanya ruh Allah Subhanahu taala. Masih mending satu makhluk. Ini apa? Semuanya titisan Allah Subhanahu taala. Karena itulah ini madhab dikafirkan oleh para ulama. Subhanallah. Yang terdepan membawa bendera Wahdatul Wujud adalah Ibnu Arabi. Subhanallah. Ya, dan dia punya kitab dan kitab tersebut banyak dibahas oleh orang-orang sufi subhanallah fususul hikam nama kitabnya subhanallah ya ada lagi paham yang lebih mending dikit saja namanya paham al-hulul ini di bawah bendera orang yang paling terkenal menyandang pemahaman ini namanya al-hallaj yang mengatakan jika makhluk ini terus beriada beriada kelak lambat laun dia akan menyatu dengan Tuhan. Ketika telah menyatu dengan Tuhan, tak bisa lagi dipisah-pisahkan mana hamba mana Tuhan. Sehingga muncullah kata-kata dalam bajuki ini tak ada kecuali Tuhan. Subhanallah. Ini paham namanya al-hulul dan telah dikafirkan para, para ulama al-hallaj bahkan dieksekusi mati al-hallaj. Subhanallah. Dan pemahaman ini kadang-kadang ada pada sebagian kaum sufi yang nyempal sebagaimana dalam konsep al-jili. Subhanallah. Ya. Sehingga jili mengatakan Muhammad itu itu zahirnya, batinnya Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya Muhammad, batinnya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada beda dengan kaum Nasara yang mengatakan ini zahirnya Isa tapi batinnya adalah Allah. Pemahaman yang menyimpang. Bagaimana dapat disatukan makhluk dengan Tuhan? Padahal Allah Maha Besar. Padahal Allah dalam kitabnya mengatakan, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Bumi ini semua dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini. Seluruh langit dia gulung dengan tangan kanannya. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqo qadrihi." Mereka tak pernah sekalipun dapat menempatkan Allah, mengagungkan Allah sebagaimana layaknya. Padahal bumi dalam genggamannya di hari kiamat dan seluruh langit dengan, dengan tangan kanannya dia gulung. Ini yang menyebutkan Allah di mana dalam kitabnya, dalam Al-Qur'anul Karim. Kita katakan dia di mana-mana dengan zatnya begitu kecilnya masa kita lebih besar daripada Allah SWT. wa taala. Allahu akbar. Allah masuk dalam alam, bercampur dengan alam. Allah. Di mana-mana. Sampai segala macam tempat-tempat di sana ada tong-tong sampah di sana, ada WC di sana, di sana ada berhala-berhala semua patung-patung. Di sana juga ada Allah. Ya, menurut paham ini. Kenapa? Di mana-mana. Subhanallah. Dan mereka membawakan sebagian ayat dengan pemahaman yang menyimpang di antaranya mereka mengatakan, bukankah Allah mengatakan wahwa ma'akum aynama kuntum dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Jawabannya ya itu ayat dalam Quran. Tapi yang dimaksudkan menyertainya, menyertai kita bukan zat Allah. Tabaraka ta'ala. Tapi ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya. Dimanapun kita berada tak akan pernah lepas daripada pantauan Allah. Penglihatan Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. سبحان الله نعم تفضل وفي سنن أبي داود أيضا عن فضالة بن عبيد عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله وآله وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ Hadis terakhir yang kita baca malam hari ini Wa fi sunani Abi Dawud. Terdapat juga dalam sunan Imam Abi Dawud As-Sijistani. An Fadalah bin Ubaid an Fadalah bin Ubaid dari Fadalah bin Ubaid an Abi Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala. Berkata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man ishtaka minkum barang siapa di antara kalian mengeluh dengan penyakitnya Awishtaka akhun lahu atau mengeluh kepadanya saudaranya tentang penyakit yang menderitanya falyaqul ndaklah dia berkata Rabbuna Allah fis sama atau Rabbana Allah alladzi fis sama wahai Tuhan kami Engkau lah Allah yang di atas langit faqad muka maha suci namamu amruka fis sama perintahmu datang dari atas wal ard Amruka fis sama'i wal ard dan perintah tersebut meliputi langit dan bumi. Kama rahmatuka fis sama' sebagaimana rahmatmu juga kau sebarkan di langit. Ij'al rahmataka fil ard jadikan jugalah rahmat ini sebarlah dia di bumi. Anta rabbut tayyibin engkaulah Tuhan segala macam orang yang baik-baik. Ighfir lana hubana wa khatayana ampunkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami anjil rahmatan min rahmatika turunkanlah kepada kami rahmat daripada rahmat-rahmatmu wa min syifaika turunkanlah kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhan milikmu ala hadhal wajah atas penyakit ini fayabra jika dikatakan dia akan sembuh hadis ini juga hadis yang taif. ya di hadis ini ada seorang perawi bernama Ziyadah Al-Ansari yang para ulama hadis sepakat melemahkannya. Ya, karena tak terdapat hadis dalam hadis-hadis yang sahih. Tak ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan seperti ini. Yang ada doa-doa yang Rasul ajarkan, "Rabban nas, adzibil ba'sa washfi anta syafi." Ya, as'alullah al-azim, ya. Wa eh, as'alullah al-azim, rabb rabbal al 'azim an yashfiyaka. Ini ada. Ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. Ini doa-doa yang dari Nabi adapun tak terdapat dalam keterangan-keterangan hadis-hadis yang sahih. Ucapan ini sebagian maknanya sahih. Ya. Berkata Imam Zahabi rahimahullah wa ziyadah layyinul hadis. Perawi hadis ini namanya ziyadah adalah seseorang dinilai hadisnya lemah. Ya. وقال talkhis al mustadrak dalam kitab Talkhis Al-Mustadrak itu Al-Zahabi rahimahullah Qala Al-Bukhari wa ghairu Berkata Bukhari dan lainnya Mungkarul hadis Ya, ziyadah ini adalah perawi yang dihukumi dengan mungkarul hadis. Makna mungkarul hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang selalu berbeda versi yang diriwayatkan dengan para perawi-perawi yang terpercaya, Thiqat Nama hadisnya adalah mungkar. Ya, karena hadis seperti ini menjadi hadis-hadis yang tadi saya sebutkan. Ya. Waqala Ibnu Adi la a'rifu lahu illa miqdar haditsaini aw thalatha. Perawi ziyadah ini di, dianggap perawi yang majhul, tak dikenal kenapa? Karena begitu sedikit riwayatnya, hanya dua atau tiga saja. Ya. ini disebut dengan nama majhul. Ya. Maka hadis ini hadisnya adalah hadis yang dhaif tapi sebagian maknanya seperti ungkapan Allah engkau di atas langit perintahmu di atas langit dan seterusnya adalah perkara yang hak perkara yang benar ya Ikhwatir kiram rahimakumullah dan jangan kita katakan kenapa disebutkan ini hadis-hadis dhaif kita katakan ini semua disebutkan lil istinasi ya karena sebelumnya banyak sekali keterangan yang hadis-hadis sahih sebagaimana kita sebutkan kemalam kemarin hadis sahih dari Imam Bukhari dari Imam Muslim dan lainnya ini hanyalah sebagai ya, sebagai keterangan-keterangan tambahan saja tak dijadikan sebagai landasan dalam perkara ini, sebagai yang pilar dalam perkara ini. Yang kita jadikan rujukan adalah hadis-hadis yang sahih. Allah tabaraka taala alam, demikianlah kajian kita malam hari ini. Ya, meski hanya beberapa hadis sedikit, semoga bermanfaat Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan kitab ini. Aku qawli hada. wa astaghfirullah li wa lakum wa sallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil